Kok di sebelah sana semua depan sini? Ayo Azim, Daniel. Daniel kemarin ngobrol terus panjang pelajaran. Kok belajar kok ngobrol? Depan sini. Anak-anak sini depan sini semuanya. Depan sini. Menyebar, menyebar, jangan dekat-dekatan. Jangan ngobrol. Ngobrol tak suruh keluar. Nur. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala Qala Ka'ab bin Malik lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni Qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Wa lam yu'atib ahadan takhallafa anhu. Berkata Ka'ab bin Malik, saya enggak pernah absen dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu peperangan pun yang beliau perangi kecuali baru pada perang Tabuk ini saja hanya saja saya memang tidak hadir di dalam perang Badar. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seorang pun yang absen dalam perang Badar. Perang Badar jatuh pada tahun berapa? Azim. Tahun 2 Hijriah pada bulan pada bulan Ramadan tanggal tanggal 17. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Kenapa dinamakan Badar? Badar itu nama apa? Muhammad. Hmm? Nama apa Badar itu? Andre. Tempat ya iya, tempat apa? sumur atau pasar. Badar adalah sumur yang terkenal dan dia juga sebuah pasar yang dahulu ramai didatangi oleh bangsawan Arab, didatangi oleh orang-orang Arab untuk jual beli di dalamnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seorang pun yang tidak hadir dalam perang Badar. Kemarin sudah kita sebutkan mafhumnya secara mafhum maka selain perang badar selain selain perang badar maka seseorang yang absen yang takhalluf di dalam perang tersebut maka akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun alasan kenapa seorang yang tidak hadir dalam perang Badar tidak dicela, ini yang akan kita baca pada hari ini Insya Allah. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisy. Ini adalah penjelasan tentang perang Badar, bukan tentang perang Tabuk. Innama kharaja ini adalah penjelasan tentang perang Badar. Jadi belum cerita tentang perang Tabuk. Kalau tema utama kita adalah perang Tabuk, tapi ini masih menceritakan perang Badar sebagai alasan kenapa seseorang yang tidak hadir dalam perang Badar tidak dicela. Alasannya adalah perang Badar itu adalah perang secara tidak direncanakan. Innama kharaja Rasulullah, Rasulullah itu hanya saja pada asalnya keluar dengan kaum muslimin yuridu naira Quraisy. Tujuannya adalah untuk mencegat untuk merampas kendaraan orang-orang Quraisy yang mereka datang dari Syam sebagai pembalasan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirampas ketika hijrah. Jadi orang-orang Quraisy pada tahun 2 Hijriyah mereka pergi ke Syam untuk berdagang. Sehingga mereka melewati Madinah. Di awal mereka berangkat sudah berusaha untuk dihentikan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi gagal sudah luput. Jadi disiapkan ketika pulangnya, paham? Jadi pada berangkatnya orang-orang Quraisy sudah berusaha untuk digagalkan oleh Rasulullah. Kemudian upaya ini tidak berhasil dan ditunggu sampai baliknya. Maka ketika balik dari Syam, orang-orang Quraisy membawa banyak dagangan dan juga banyak barang-barang bawaan yang sangat berharga sehingga mereka sampai di Badar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan utamanya adalah apa? Ingin merampas dan juga menyerang para saudagar tadi. Jadi tujuannya bukan perang sebenarnya, walaupun tentu akan ada perang, akan ada perlawanan, tapi kan tidak diniatkan perang. Yang janjian dan juga masing-masing dipersiapkan karena menghadapi orang yang persiapan perang dengan orang yang para pedagang beda. Para pedagang mereka nggak bawa senjata penuh. Tapi kalau perang dari awal memang sudah diniatkan untuk bersiap-siap pada pertempuran. Maka orang-orang Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan masih kafir, belum masuk Islam. Tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan mencegat mereka. Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang ke Badar dan mengambil air di perang di di sumur situ. Maka disaksikan oleh beberapa penduduk asli situ dari anak-anak ada ada dua orang utusan Rasulullah sedang mengambil air di situ. Maka pasukan Quraisy atau orang-orang Quraisy curiga dan tanya, ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda di sumur ini. Kayaknya ada orang yang datang ke sini. Maka mereka pun tanya kepada penduduk asli, apakah tadi ada orang asing yang mencurigakan mengambil minum di sini? Kata anak-anak situ, nggak ada. Cuma tadi ada dua orang ke sini. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, aduh bahaya ini. Dilihat dari jejaknya, dilihat, oh ada, ini kurma mandi, nah. Oh ini bekas hari Tumur Yasrib. Ini adalah kurma Madinah. Ini orang ini orangnya Rasulullah, ini orangnya Muhammad ini. Maka akhirnya mereka pun menghubungi pihak Quraisy, pihak yang ada di Mekkah, pimpinannya Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal pun menggerakkan pasukannya untuk menghadapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah apa yang terjadi pada jadi pada awalnya perang Badar itu tujuannya bukan perang. Bukan janjian perang, bukan tujuannya bukan perang. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan seperti itu supaya terjadi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Anfal, "Id antum bil udwatil quswa." "Id antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa war asfala minkum." Walau tawa'attum fil mi'ad walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana mab'ula. Ini penjelasan ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisy. Ir di sini adalah eh, rombongan. Ir maknanya adalah rombongan orang-orang yang membawa barang. Itu maknanya ir. Rombongan Quraisy. Dari mana tadi? Dari dari Syam. Hatta jama Allahu bainahum wa bain aduhim sampai Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara mereka yaitu kaum muslimin hum kembali kepada kaum muslimin wa bain aduhim dan juga musuh mereka ala ghairi mi'at tanpa janjian tanpa janjian perang karena Rasulullah tujuan utamanya adalah mau mencegat air Quraisy kemudian orang-orang Quraisy juga tujuannya untuk menyelamatkan kawannya sehingga bertemulah dua pasukan yang secara kasat mata tidak seimbang. Karena jumlahnya kaum muslimin hanya 300-an, sedangkan kaum kufar ribuan, seribu. Tiga kali lipatnya. Ala ghairi mi'at, tanpa ada janjian. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hikmahnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan perang badar itu tanpa ada janjian. Kata Allah, seandainya kalian janjian, lah talaftum fil mi'at. Pasti kalian akan berselisih di dalam perjanjian tadi dan gak akan jadi perang. Kenapa? Kalau seandainya kaum muslimin tahu bahwasannya lawannya adalah ribuan, pada saat itu kaum muslimin di awal-awal mereka masih lemah. Maka gak jadi. Pasti dipastikan orang-orang kaum muslimin mereka akan batal. Karena mengetahui jumlah musuh mereka yang tidak sebanding. Jadi kalau seandainya dijadikan janjian, gak jadi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengtakdirkan perang Badar itu adalah perang kebetulan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala buat dua kelompok tadi, baik kaum muslimin maupun kufar dibuat saling semangat. Wa yuqal Idjurikahumullahu fi manamika qalila. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diperlihatkan sama Allah di dalam mimpi beliau bahwasanya pasukan kufar sedikit. Idjurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsira la fashiltum wa la tanaza'tum bil amr Allah sallam. Seandainya diperlihatkan jumlahnya bahwasanya kaum kufar mereka itu banyak, kalian pasti akan nggak jadi. La fashiltum, akan kalian akan gagal. Demikian juga diperlihatkan kepada kaum kufar, kaum muslimin itu sedikit. Karena memang memang jumlahnya sedikit. Id yuri kaumullahu fi manamika qali wa id kumuhum idil taqaitum fi ayunikum qalila wa yuqallilukum fi ayunihim. Jadi kaum muslimin dibuat melihat orang-orang kufar juga sedikit. Padahal aslinya banyak, tiga kali lipat. Demikian juga orang-orang kafir dibuat mereka itu dibuat melihat orang muslim itu merasa Allah enteng, cuma 300. Sepertiga dari kita. Itu makna wa yuqallilukum fi ayunihim. Dan Allah menyedikitkan kalian di mata mereka. Bukan kok diperlihatkan jadi sedikit karena memang aslinya sedikit, cuma 300-an. Tapi makna wa yuqallilukum fi ayunihim adalah dianggap enteng. Dan ini kalau dalam perang kalau sudah dari awal menganggap enteng, ini alamat kalah. Sebagaimana dalam perang Hunain, ketika kamu dari awal sudah ijab, sudah meninggi, sudah sombong, sudah meremehkan, sudah alamat kalah. Demikian juga orang kufar, mereka dibuat melihat kaum muslimin sedikit, kaum muslimin juga dibuat melihat kaum kufar sedikit. Jadi sama-sama semangat. Ini namanya masing-masing dari dua belah pihak disemangati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pihak sana melihat sana juga enteng, pihak sini melihat sana juga enteng. Jadi sama-sama semangat. Maka ketika baru orang-orang kufar melihat kaum muslimin kayaknya sedikit ketika itu pas berhadapan. Ketika sudah benar bacok-bacokan, sudah saling tarung, mereka baru benar-benar mendapati kok banyak ternyata kaum muslimin. Karena apa? Dikasih bala tentara malaikat sama Allah Subhanahu wa taala. Ribuan malaikat diturunkan untuk membela kaum muslimin pada perang Badar jadi kaum musyrikin ketika pas beradu dengan kaum muslimin baru sadar loh, Oke. Mau ke itu? Hmm, kok pas dilawan kok ternyata banyak akhirnya kaum kufar kalah terbunuh sekitar 70 orang dan tertawan 70 orang. Dan disitulah mulai berjayanya kaum muslimin. Karena mereka sedikit menang lawan banyak orang. Dari situlah mulai kuat Islam. Dari situlah mulai ada peningkatan ekonomi. Sebelum itu miskin kaum muslimin. Ketika ada tawanan Badar tadi kemudian akhirnya disuruh bayar. Akhirnya Islam menjadi kuat dan mulai disitulah Islam melebarkan sayapnya. Itu kisah sekelumit dari kisah perang Badar dan juga sebab terjadinya perang Badar. Bangun, Bangun duduk yang bagus. Jadi paham kenapa perang Badar itu tidak secara janjian? Itu tadi hikmahnya supaya benar-benar terjadi liyahlika man halaka am wa yahya man hayya Supaya yang kafir supaya binasa karena sudah tahu mukjizat, sudah tahu ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kaum muslimin yang sedikit kok mengalahkan begitu banyak. Berarti ini adalah tanda kekuasaan Allah. Kok masih kafir juga? biarkan dia itu binasa di atas bayinah. Sudah jelas tetap milih binasa. wayah yahya man hayya Demikian juga yang memilih Islam supaya dia memilih dengan bayinah. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar. Dan itu juga sebagai alasan kenapa seseorang Kenapa para sahabat dahulu tidak ada yang tercela ketika nggak ikut perang Badar? Kenapa? Karena memang bukan nggak ada panggil, panggilan karena memang perang Badar nggak ada panggilan untuk perang. Jadi ya nggak ada woro-woro, nggak ada pengumuman Rasulullah hanya ngajak sebagian kaum muslimin. Maka yang nggak ikut ya nggak salah, gitu loh. Paham? Karena nggak ada seruan, nggak ada panggilan, maka yang nggak ikut pun nggak salah, nggak tercela. Berbeda dengan perang yang lain, berbeda dengan perang Tabuk ini. Sebagaimana akan kita lewati, Allah Subhanahu wa taala mencelah habis-habisan orang-orang yang tidak mau berangkat pada perang Tabuk. Perang Tabuk ini sebagai perang ujian. Karena ia terjadi di kala Madinah lagi sedang indah-indahnya, sedang nyaman-nyamannya. Sebagaimana akan disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sana enggak jadi perang. Nah, itulah ujiannya, ikhwan. Kalau sudah terbukti ujian itu kalau sudah kemauan yang diinginkan dari ujian itu sudah selesai ya sudah. Nabi Ibrahim diuji untuk nyembelih anaknya. Untuk mengetes apakah cintanya Nabi Ibrahim lebih berat kepada Allah atau kepada anaknya. Setelah terbukti bahwa cintanya lebih berat kepada Allah, ya wes selesai. Tujuannya itu bukan menyakiti. Ingat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala tujuan utamanya adalah untuk menguji, bukan untuk menyakiti maupun menyiksa hamba. Maka ketika tujuan utama tadi sudah terpenuhi, ya wes ujian itu pasti akan selesai. Karena itu Nabi Ibrahim ketika sudah mau disembelih anaknya, Ya sudah selesai, tujuannya sudah selesai. Tujuan utamanya bukan untuk nyembelih anak. Tujuan utamanya adalah membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu adalah untuk menguji, bukan untuk menyakiti maupun menyiksa hamba. Makanya kalau ujiannya belum selesai, berarti tujuan utamanya belum ter terpenuhi. Makanya sabar. Ketika kamu mendapatkan ujian dan belum selesai, berarti memang belum belum rampung. Sabaran. Seandainya tujuan utamanya sudah terpenuhi, pasti ujiannya akan diangkat. Karena tujuan utama adalah untuk menguji, bukan menyakiti dan menyiksa seorang hamba. Qala hatta jama'a Allah bainahum wa bain aduhim ala ghairi mi'ad wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah. Dan sungguh lam taukid ketemu dengan qad ini adalah mengandung jumlah kosam yang tersembunyi. Walakat syahidu ma Rasulillah. Yang sungguh, saya telah menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Akobah, yaitu perjanjian Akobah. Jadi ini ucapan ini adalah sebagai penghibur bagi Kaab bin Malik saya, walaupun dulu nggak ikut Badar, tapi alhamdulillah saya sempat ikut Akobah, Bayatul Akobah. Paham? Jadi ini sebagai gantinya gitu loh. Kaab bin Malik itu bilang saya memang nggak hadir perang Badar, tapi alhamdulillah saya pernah hadir pada malam Akobah. Perhatikan sekarang kita akan bercerita tentang malam Akobah. Al Akobah itu adalah sebuah tempat di Mina. Al Akobah adalah sebuah sebuah tempat di Mina karena itu disebut sebagai Akobah, Lailatul Akobah, perjanjian Akobah, Bayat Akobah. Bayat akobah itu dua kali. Bayat akobah itu dua kali. Dan ini wala alam adalah yang kedua yang dimaksud. Kalau yang diitlakan bayatul akobah maka yang dimaksud adalah kedua yaitu kisah bayatnya Rasulullah dengan orang-orang Ansor di Mekkah. Jadi kisahnya seperti ini, pada tahun 11 bukan Hijriah ya, sebelas bi'tah Ini belum ke Madinah, Rasulullah belum ke Madinah, masih di Mekkah. Pada tahun sebelas di Mekkah atau sebelas bi'tah Karena Rasulullah di Mekkah berapa tahun? Berapa? sepuluh tiga belas tahun di Mekkah. Pada tahun ke-11 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala sudah dakwah di Mekah. Tidak banyak yang menyambut. Sudah keliling sana sini, ke pasar, kemana-mana, menawarkan Islam. Sedikit sekali yang menerima. Sampai 10 tahun padahal bayangkan. Sudah berdakwah selama 10 tahun, sudah 11 tahun. Masih memiliki pengikut yang sedikit. Setelah ke Taif, Rasulullah juga ke Taif. Dengan seorang sahabat menawarkan Islam, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu menawarkan keselamatan bagi mereka. Tapi diusir oleh orang Taif sampai dilempari batu, sampai berdarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayangkan ya, kawan perjuangannya Rasulullah di dalam menginginkan kebaikan umatnya. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa keistimewaan seorang pengajar yang baik itu salah satunya terletak pada kuatnya iroda. Ini termasuk buktinya. Kalau orang pengajar itu kuat irodahnya, dia akan semangat untuk mengajari orang. Walaupun gak ada bayaran, walaupun gak ada imbalan, walaupun gak ada pujian. Pokoknya tujuan utamanya adalah bagaimana caranya manusia itu pinter. Bagaimana caranya manusia dan murid itu bisa. Kisahnya para ambiya seluruhnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya sebagai dalil. Kuatnya irodah mereka di dalam menyampaikan agama Allah. Karena tujuan utamanya adalah supaya menyebar agama ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-11 bisa ketika orang-orang haji karena mereka juga haji dahulu. Tapi bukan secara syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang kola alam seperti apa? Datanglah orang-orang dari Madinah, dari berbagai tempat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ menyempatkan diri untuk menawarkan Islam. Jadi mendatangi orang-orang yang sedang mendatangi Mekah, para hujjaj, menawarkan kepada mereka satu persatu, mau nggak kalian masuk Islam, mau nggak masuk Islam. Sampai menawari kepada enam orang dari Madinah. Dan enam orang ini akhirnya menyambut, mau masuk Islam. Mereka bilang, ini orang ini Muhammad ini yang dijanjikan dalam kitab-kitab kalian kan. Ambillah Islam ini, terimalah Islamnya sebelum kalian didahului oleh orang katanya. Akhirnya enam orang ini masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil janji atas mereka dan menyuruh untuk mengajak kaum-kaum mereka. Ini namanya akobah yang pertama. Eh, akobah belum, ini belum akobah. Jadi enam tadi di masuk Islam kemudian pulang ke Madinah. Pada tahun depan mereka datang 12 orang. Nah itulah akobah yang pertama 12 orang. Jadi enam orang tadi balik lagi. Pada tahun berikutnya membawa kawannya enam. Jadi totalnya berapa? 12. 6 yang pada tahun kemarin sudah menerima dakwahnya Rasulullah. Berikutnya 12 orang dan itulah akobah yang yang pertama, bayat akobah yang pertama. Setelah itu tahun depannya lagi datang lagi sekitar 70 oh, orang dari laki-laki dan para perempuan mereka semua bayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk setia, untuk taat dan juga untuk tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah masih di Mekah sudah mempersiapkan, sudah ada 70 orang dari Madinah, dari kalangan Ansor yang sudah masuk Islam. Baru setelah itu Rasulullah baru hijrah, jadi sudah disiapkan. Baru setelah itu di Madinah rame tentang beritanya Rasulullah, akhirnya mereka pun masuk Islam. Tadi gara-gara bayat akobah tadi, paham? Dan ini Kaab bin Malik ini yang hadir yang pada kesempatan yang kedua tadi pada 70 orang tadi. Karena saya cari-cari dari nama 12 orang tadi nggak ada Ka'ab bin Malik. Berarti Ka'ab bin Malik ini adalah hadir dalam bayat yang ke yang kedua. Itu ya ikhwan. Jadi dari sejarah itu kita bisa mengambil pelajaran betapa ulatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Dakwah itu ya ikhwan kadang suksesnya itu setelah berpuluh-puluh tahun ke, ke belakang, ke depan. Maka jangan buru-buru Betapa banyak sekarang para dai yang terburu-buru. Baru dakwah setahun, dua tahun sudah sambat. Tidak punya pengikut. Tidak sukses, tidak punya murid. Sabar. Siapa tahu setelah kamu mati atau bahkan mungkin setelah yang membawa dakwah tadi mati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala baru mengambil dengan hati manusia dan dakwahnya sukses. Dan itu juga yang kita dapatkan. Alhamdulillah dalam dakwah guru-guru kita di Sumatera itu ikhwan dahulu siapa yang nyangka di hutan. Di dusun itu dulu hutan. Cuma ada rumah beberapa kawan. Ya, ada rumahnya Alustad Abu Abdul Ahad. Cuma hutan. Setelah berpuluh-puluh tahun. Baru Alhamdulillah sekarang menjadi kampung yang sangat besar. kaum Kampung sunnah. Kampung salafiyin. Maka itu ya ikhwan, siapa yang nyangka? Kalau orang itu nggak punya kesabaran dalam dakwah, sudah putus asa duluan. Kok gak ada yang menyambut ya? Kok gak ada santrinya? Kok gak ada? Kita gagal. Baru beberapa tahun. Para ambia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun. Gak main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 tahun. Yang beriman gak sampai 100. Baru di Madinah setelah berpuluh-puluh tahun. Baru Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwahnya baru terlihat. Maka Bersabarlah para dai, wahai dai, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa Bersabarlah ketika engkau berdakwah kepada Allah. Karena kesuksesan dalam dakwah itu bisa jadi berpuluh-puluh tahun setelah kepergianmu atau setelah usahamu. Ini kisah tentang Bayatul Akobah. Kalau hina tawasakna alal Islam yaitu ketika kami saling berjanji tawasakna maknanya adalah saling mengambil perjanjian saling berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sumpah setia itulah namanya bayat, sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam di atas Islam di atas di atas Islam wa ma uhibbu annali biha mashhad badrin nah ini syahidnya di sini. Dan apa yang saya saksikan, apa yang Allah berikan kepada saya dari Bayatul Aqabah, saya nggak mencintai seandainya Bayatul Aqabah tadi diganti dengan perang Badar, nggak apa-apa. Saya nggak dapat Badar, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat Aqabah. Seandainya saya di, ditukar, saya dapat Badar, nggak dapat Aqabah, saya nggak mau. Saya masih lebih senang dapat Aqabah daripada dapat Badar. Maksudnya seperti itu. Wa mauhibu dan saya nggak suka seandainya saya biha. Ba di sini maknanya adalah badal. Ganti dari layatul akobah tadi masyhad badrin saya mendapatkan perang, perang badar ini saya nggak mau. Dan saya nggak mau saya itu mendapatkan perang badar kalau harus berkorban akobah. Seandainya saya dikasih badar dan diambil akobah saya nggak mau. Maknanya saya lebih suka mendapatkan perang eh mendapatkan akobah. Lailatul Aqabah. Kenapa? Karena itu adalah di awal-awal jauh lebih lebih dulu daripada perang bah, perang Badar. Jarak beberapa tahun, jarak dua tahun atau tiga tahun. Itu. Jadi Aqabah itu lebih dulu dari perang perang Badar karena Aqabah tadi masih di Mekah. Sebelum hijrah. Badar pada tahun 2 Hijriah setelah hijrah. Itu. Jadi saya nggak suka seandainya saya mendapatkan perang Badar dan harus saya ganti sebagai gantinya Akobah. Nggak mau, saya nggak mau. Wa ingkanat badrun azkara siminha nasi Meskipun bagaimanapun juga perang Badar itu lebih diingat azkaro. Maknanya asyaddu zikron. Lebih diingat oleh manusia daripada Lailatul Akobah. Lebih terkenal perang Badar. Dan lebih lebih berkesan lebih diingat nah. dan lebih dikenang nah. itu tetap saya nggak mau saya lebih senang akobah ini pelajarannya ya ikhwan bahwasannya yang penting kita itu tulus dalam melakukan kebaikan yang menilai adalah Allah yang me, yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala adapun mau dikenang manusia atau nggak dikenang diingat atau nggak diingat ini urusan nomor dua yang penting seseorang sudah berijtihad, sudah berjihad, mengorbankan segala jeripayahnya dengan tulus untuk menyumbangkan kepada dakwah ini dan kepada agama Islam. Adapun diingat atau nggak diingat manusia, apalagi dihargai atau nggak dihargai, ini nomor dua, nomor sekian. Karena itu Kaab mengatakan, walaupun Badar itu lebih dikenang, nggak apa-apa. Wong yang menilai itu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perang Badar jauh lebih dikenang, lebih terkenal dan juga lebih dikenang oleh manusia, saya lebih senang saya mendapatkan akobah. Itu. Maka pelajarannya lakukanlah kebaikan itu dengan tulus. Adapun dikenang atau nggak dikenang, dilihat atau nggak dilihat manusia, diketahui, dihargai atau nggak dihargai, itu urusan nomor sekian. Jangan dibuat pusing. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, baru kita akan memulai kisah perang Tabuk. Itu tadi sudah mukadimahnya tentang menceritakan tentang perang Badar. Qala wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Anni, Anni ini sebagai isimnya kana. Akhor dan di, dan termasuk atau di sebagian berita kumin sini bab sebagian karena nggak mungkin semuanya diceritakan bagaimana suka dukanya Ka'ab bin Malik selama menjalani hari 50 hari tadi. Nggak mungkin semuanya diceritakan di sini. Ini hanya sebagian saja. Duka selama 50 hari, duka yang merundung. Selama 50 hari tidak mungkin semuanya diceritakan. Ini hanya sebagiannya saja. Dan di antara beritaku katakala aku bolos absen dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk adalah anni lam akun kotu, aqwa walai az wala minni hina taholaf anhu tilkal gozwa. Ucapannya baik sekali, ucapannya bagus sekali. Balagohnya kuat sekali. Saat itu saya tidaklah lebih kuat maupun lebih merasa mudah. Pada diri saya sendiri ketika saya itu bolos dari perang tabuk itu. Maksudnya ini adalah berita bahwasannya Kaab itu pada saat tidak ikut perang tabuk berada dalam stamina terbaiknya. Berada dalam keadaan terbaiknya. Alias sama sekali nggak punya uzur. Sebenarnya saya pada perang tabuk itu tidak pernah lebih baik, tidak pernah lebih kuat, dan tidak pernah lebih mudah dari pada saat itu. Maksudnya dalam kondisi paling baiknya, dalam kondisi paling fit. Baik dari sisi stamina, kesehatan, maupun bekal, harta. Pokoknya paling siap pada saat itu. Nah ini loh namanya merinci ketika udur. Jadi kalau orang minta udur itu disebutkan apa adanya. Ini seperti kaab ini. Belak-belakan. Nggak ada alasan. Waduh saya kemarin gini, saya kemarin gini. gini. Nggak ada. Kalau memang nggak ada udur, malah dibilang saya sebenarnya nggak ada udur sama sekali. Saya pada saat itu adalah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan paling fit. Ini sebagai penjelasan bahwasannya ini termasuk tamam kesempurnaan di dalam meminta udur. Kalau kamu minta maaf kepada orang itu hendaknya gitu. Jangan malah beletat-beletot. Jangan malah muter-muter. Malah ngamuk yang kamu minta maaf itu. Kalau minta maaf itu terang-terangan saja saya benar-benar menyesal, saya gini-gini. Enak kalau seperti itu. Tapi kalau bohong, ditutup-tutupi, ada alasan-alasannya, ini malah orang itu malah nggak suka. Jadi kamu kalau taubat dari sehari perkara juga seperti itu, nggak perlu beletot-beletot, bilang saja apa adanya. Itu lebih bagus. Soroha dan juga kejelasan di dalam meminta udur dan di dalam bertaubat itu lebih baik sebagaimana Kaab di sini ngaku apa ono padang ngarep kalau bahasa orang Jawa. Jadi saya pada saat itu jujur saja. Nggak ada uzur sama sekali. Bahkan saya berada dalam kondisi paling fit. Jangankan uzur. Ini malah menyebutkan kesempurnaannya. Saya pada sedang pada top-topnya stamina saya. Dalam keadaan terbaiknya saya. Paham di situ? Jadi pokoknya kisahnya Kaab ini istimewa sekali karena didatangkan dan dibawakan oleh Ka'ab yang memiliki kemampuan di dalam bertutur kata sebagaimana dia akan disebutkan. Ka'ab ini termasuk memiliki kehebatan di dalam bertutur kata. Jadi gak asing kalau kisah ini enak sekali karena yang merangkumnya adalah orang yang hebat memang. Pandai bercerita, pandai bertutur kata. Jadi saya nggak pernah sama sekali kotu dipakai kotu semuanya terus. Saya nggak pernah sama sekali. Akwa wala aisar Perhatikan di sini disebutkan dua hal. al kuwah dan juga al-yusr. Ini ada maknanya ini. Saya nggak pernah lebih kuat dan juga nggak pernah lebih mudah. Kenapa? Karena dua inilah yang dibutuhkan dalam jihad. Orang itu kalau jihad itu butuh sehat dan juga butuh bekal. Ada orang sehat, badannya kuat, nggak punya bekal. Ya nggak iso jihad berdoa. Eh. Mau naik apa? Mau siapa yang nanti suruh biayai dalam perjalanannya? Lihat, kaum muslimin dahulu berjihad pakai modalnya sendiri. Orang zaman sekarang jihad sudah minta-minta duluan. Jangankan yang jihad, yang berdakwah saja sudah banyak yang meminta-minta. Mereka kaum muslimin zaman dahulu bukan hanya untuk berdakwah, jihad yang berkorban harta dan nyawa mereka bawa bekal sendiri-sendiri. Kalau dahulu ngenceleng atau apa ngemis di lampu merah lampu merah bawa kardus mau jihad mau jihad mau jihad. Kaum muslimin zaman dahulu mereka harus bawa bekal sendiri-sendiri. Maka disebutkan lam akun kotu akwa walai asa aisar karena memang yang dibutuhkan di dalam jihad itu adalah kekuatan fisik dan juga kekuatan harta. Alias punya bekal. Kadang orang itu punya fisik kuat tapi nggak punya bekal ya nggak jihad. Kadang punya bekal banyak, punya uang banyak, tapi fisiknya nggak bisa. Nah. Makdur dia, iya. lumpuh, cacat. Maka juga nggak berang, nggak berangkat. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, laisa alat du'afa wala alal mardo. Ini cacat fisik. Tidak ada dosa bagi du'afa, bagi orang-orang lemah dan juga wala alal mardo bagi orang-orang sakit. Walaladzina la yajiduna ma yunfikun dan juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang mereka itu nggak mendapatkan bekal. Jadi laisa ala du'a wala alal mardo ini tentang kuah dan juga wala alal ladina wala alal ladina wala alal ladina la yajiduna ma yunfikun yang enggak punya bekal. Ini ala aisyar. Paham? Jadi di sini disebutkan dua hal, akwa walai aisyar wala aisyar Ini ada maknanya. Ini namanya kosim sepadan. Karena kuah dengan user dengan hmm. taisir ini dua-duanya dibutuhkan di dalam perang. Karena itu orang kalau nggak punya salah satu dari perkara ini maka makzur, nggak punya kekuatan alias lumpuh atau sakit makzur. Atau nggak punya atau dia sehat tapi nggak punya bekal, nggak ada yang menanggung, nggak ada yang mengajak, maka dia juga makzur. Sebagaimana yang Allah lanjutkan, wala alal ladzina idza matau kali tahmilahum. Qul tala ajidu ma ahmilukum alai tawallau wa yunhum tafidu minad dam hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ada juga beberapa sahabat yang mereka itu kuat dan punya keinginan yang besar untuk jihad. Tapi ketika mereka datang kepadamu, mereka nggak punya apa-apa, miskin. Mereka minta, ya Rasulullah, ada nggak kendaraan untuk kami? Kami siap untuk berangkat jihad Kata Rasulullah, maaf, kami nggak punya kendaraan untuk ngangkut kalian. Mereka pulang sambil nangis. Karena nggak bisa jihad. Tawallu. Wa ayunuhum tafid. Mereka pulang sambil menangis. Sudah besar menangis. Karena nggak bisa jihad. Nah sekarang kita menangisnya karena ada jihad. Menangis karena takut jihad. Para sahabat dahulu menangis ketika mereka nggak bisa jihad. Di sini inilah ya ikhwan, kalahnya orang-orang miskin. Orang-orang miskin tidak pernah mereka itu dikasihani kalau enggak pada saat-saat seperti ini. Di sinilah. ngenes, sinilah nelongso. Merasa menderitanya orang kalau enggak punya harta. Ketika orang lain bisa berbuat kebajikan dengan harta-harta mereka. Sedangkan orang-orang yang tidak diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus tersakiti hati mereka karena mereka nggak bisa melakukan kebaikan. Jadi orang yang nggak punya harta itu nggak kasihan karena mereka itu nggak punya harta. Karena mereka nggak menikmati dunia, mereka nggak kasihan. Yang kasihan itu orang yang punya banyak harta tapi nggak bisa menggunakannya itu kasihan. Orang yang nggak punya harta itu kasihannya ketika seperti ini, ketika mau berangkat jihad, nggak ada kendaraan. Itu ya, kawan. Karena itu di sini Ka'ab bin Malik menceritakan saya sebenarnya pada posisi yang terbaik dari sisi harta, dari sisi bekal, dari sisi kekuatan. Saya pada saat itu lagi sedang top-topnya. Gak ada udur sama sekali. Gak ada udur sama sekali. Karena memang ayat yang dalam surat At-Taubah tadi menceritakan tentang perang tabuk ini. Perang tabuk ini termasuk perang-perang yang sulit. Sebagaimana akan insya Allah akan kita sebutkan terjadi di masa Madinah sedang enak-enaknya, sedang indah-indahnya. Kaum muslimin sedang cinta-cintanya dengan Madinah. Karena sedang buah-buahan, sedang lagi panen. Dedaunan pohon sedang rimbun-rimbunnya. Pokoknya kicau-kicau burung terdengar indah. Pokoknya lagi enak-enaknya di Madinah. lalu ada perang, perang, berangkat, berangkat. Suruh ninggalkan pas sayang-sayangnya. Waduh, berat sekali. Berat sekali. Karena itu dinamakan sebagai Ghazwul Usrah atau perang Usrah, perang di masa sulit. Fi saatil Usrah, perang masa sulit sampai satu unta dinaiki belasan orang. Jadi jadi berdesak-desakan, kendaraannya sampai nggak muat-muat. Kaum muslimin lagi nggak punya banyak perbekalan, tapi ada panggilan jihad, tetap berangkat ya ikhwan, tetap berangkat. Utsman akhirnya menginfakkan 200 untanya fisabilillah disiapkan sebagai bekal jihad fisabilillah. Faham ini? Anni lam akun kotu akwa walai aisar wala aisar. Karena yang dibutuhkan adalah kuah dan juga user. Minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghozwa. Ini sigohnya bagus sekali. Pakai sigoh tafdil, menafikan sigoh tafdil. Alias saya pada posisi terbaik pada saat itu. Salah satu buktinya apa? Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu. Buktinya saya nggak pernah sebelumnya itu sampai mengumpulkan dua kendaraan. Saya nggak pernah sebelumnya itu dalam perang itu sampai punya dua kendaraan. Kecuali pada Tabuk itu sebenarnya saya punya bahkan lebih-lebih. Gitu loh. Jadi Kaab di sini masih terus memperpanjang penjelasannya bahwasanya dia nggak punya udur sampai disebutkan lebih-lebihnya. Kendaraan saja saya sebenarnya punya dua gitu. Ini ngaku pol ngaku nih. Benar-benar jujur. Benar-benar ngaku soroha. Kendaraan saja pada saat itu saya punya dua sebenarnya. Sebelumnya saya nggak pernah punya dua kendaraan. Jadi ini wallahi ma jama'tu qabla rahilataini ini sebagai penambahan penjelasan anni lam akun kotu aqwa walai wala aisar ini. Saking kuatnya Saking bagusnya keadaannya sampai lebih-lebih punya dua kendaraan. Kalau kaum muslimin yang lain, satu kendaraan kadang dinaiki beberapa orang. Ini Kaab punya dua kendaraan. Hatta jamatu ma bi tilkal wazwah. Sebelumnya saya nggak punya dua kendaraan. Sampai pada perang Tabuk itu, saya berhasil atau saya punya dua kendaraan. Ini menambah kekecewaannya Kaab. Ya Allah, kok nggak berangkat aku ya? Padahal aku saat itu sedang fit-fitnya. Pada saat itu aku sedang top-topnya. Kendaraanku sampai dua. Kok gak berangkat aku ya? Ini penyesalan ya, Pak. Faqazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan menyambut perang Tabuk ini di saat panas yang sangat membakar yaitu pada bulan Rojab perang Tabuk terjadi pada bulan Rojab tahun 9 Hijriyah. Lagi panas-panasnya. Tapi masih mending daripada perang Badar di di Ramadan sedang puasa. Fi harin syadidin pada panas yang sangat. Wastakbala safaron ba'idan dan juga beliau menyambut atau menghadapi perjalanan yang panjang. Kemarin berapa jaraknya? 685 kilo. Ini sudah jauh sekali. Taman suruh pakai motor saja. Sekarang 685 kilo. Pakai mobil aja awang-awangan. Berat. Dulu harus ditempuh dengan perjalanan yang panas. Perjalanan di padang pasir. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, bukan hanya safar ba'id toh, bukan hanya jauh toh, tapi juga harus melewati mafazan yaitu hamparan padang pasir mafazan. Sudah sering kita sebutkan kenapa disebut sebagai mafazan. Karena sebagai bentuk apa? Tafaul. Kalau orang masuk ke padang pasir situ, semoga saja dia selamat. Kalau safaran ba'idan kemudian kok lewat kota-kota, banyak Indomaret, kemudian banyak apa lagi? banyak pasar, banyak jualan buah, iya. enak sampean. Iya. Walaupun iya, jauh, naik mobil Innova, jauh semana-mana pun kalau banyak Indomaret enak saja, ya. Ini enggak, Pak. Ini mama pasan lewat padang pasir. Terus piye jal? Apinya apa nang padang pasir? Bekal harus diatur sebaik mungkin. Enggak boleh boros-boros, enggak boleh gegabah, gegabah sedikit di padang pasir. Sudah. Tinggal kisahnya saja, tinggal riwayat. Karena itu perang ini adalah perang di masa-masa sangat sulit. Panjang, jauh, lewat padang pasir. Mafazan, nggak ada apa-apa. Ya semuanya Arab dulu padang pasir, tapi kan ada ada desa, ada ini ini, ini kalau mafazan itu sudah los. Tanah lepas sudah, hamparan lepas, gurun. Kemudian ditambah lagi kebala aduan kabiron. Ditambah lagi harus menghadapi musuh yang sangat banyak sekali. 40 ribu orang. Terpaut 10 ribu. Kaum muslimin waktu itu berangkat 30 ribu. Kaum kufar 40 ribu. Gitu kaum kufar takut. Gak jadi perang akhirnya. Karena takut mereka. Perang tabuk ini gak jadi. Alasannya salah satunya karena orang-orang kufar takut. Gak jadi perang. Wastaqbal aduan kasiro menghadapi musuh yang sangat banyak sekali. Karena itu hewan ya ikhwan pada perang Tabuk ini benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mencela bisa bisan dalam Al-Qur'an. Karena perang Tabuk ini sebagai ujian harus berangkat di masa-masa yang panas, jauh, melewati gurun. Sedangkan Madinah sedang indah-indahnya, teduh, rimbun, rindang. Kemudian kita harus meninggalkannya menuju panas, menuju dahaga, menuju luka, menuju sayatan, menuju semua kesulitan, siapa yang berangkat? Kalau nggak memang benar-benar mukmin yang kuat imannya, yang tebal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengidap, Allah mencela habis-habisan orang yang nggak ikut perang Tabuk. Ya ayyuhalladzina amanu, malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tum ilal ard Istakoltum aslinya itu tasakoltum. Tapi dibuat istakoltum supaya terkesan berat betul. Dan itu ayat itu kalau dibaca memang berat betul. Istakoltum. Nan, ambles ke tanah. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kalian itu ketika dipanggil perang. Idza qila lakum munfiru fi sabilillah kepada fi perang fi istakol istakoltum kalian itu ambrek brek ke tanah. Istakoltum nemplek nempel lekat apa nempel ketat dengan tanah. Itulah hewan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengitab. Seperti kita, kalau kita itu loh malas terawih itu loh. Demplok itu loh, ngelempoh. Padahal ada panggilan untuk berjihad. Jihad kita ya terawih ya hewan. Jihad kita mana? Ya poso terawih. Iku pun kadang awak-awak wis war kafe, kebanyakan minum, ngelempoh, hai juga apa? Kayak gundukan lap ini enggak bukan mencela siapa-siapa, ini hanya untuk semangat saja. Kita sendiri juga seperti itu, abot kabeh itu ya, Itu makna ittaqaltum ilal ard. Enggak apa nempel sama tanah. Kenapa kalian itu? Ini keras bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Celaan yang sangat berat. Kenapa kalian itu ketika dipanggil untuk perang kalian malah nempel ke tanah? Ittaqaltum ilal ard. Lekat dengan tanah nempel dengan tanah. Kenapa seperti itu? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Ama tahu hayati dunya bil akhirat illa qalil illa tanfiru yu'adzibun sampai panjang dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala celah bisa-bisa. Laukana aradon qariba wa safaran qasidal lattaba'u walakin ba'udat alaihi musyuqqah. Seandainya kok perang dekat-dekat saja dan ada gonima yang banyak, mereka semua berangkat. Tapi sudah jauh, nggak ada jaminan menang maka kaum kufar dan juga munafikin, munafikin mereka pun akhirnya nggak mau perang Tabuk ini. Dan insya Allah nanti akan kita lanjut kisahnya dalam perang Tabuk ini bagaimana sepak terjangnya munafikin yang dikupas habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Semoga nasihat tadi bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, Taala, an la ilaha